Dosa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti berhukum dengan undang-undang buatan manusia Apakah itu hukum adat atau hukum ciptaan majelis permusyawaratan atau dewan perwakilan ataukah hukum internasional dan sebagainya. Apa hukumnya? Tafadhol. Ada yang bisa jelaskan? Tafadhol. Afiduna. tafadhal. Berhukum dengan selain hukum Allah. Termasuk kategori apa? Tafadhal akhi. Termasuk kategori kufur asgar. Termasuk kategori kufur asgar. Baik. Kalau begitu, bagaimana memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun." dalam surat Al-Maidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Faulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Iya. Di sini ayat ini secara zahir maksudnya kufur akbar secara zahir. Ya. Bagaimana memahami ayat ini? Betul apa yang dikatakan al-akh barakallahu fik itu kufur. Tidak, yang Anda tanyakan bagaimana memahami ayat ini. Kalau beliau katakan itu kufur asgor, bagaimana memahami ayat ini? Ini ayat sudah jelas zohirnya, Dan tidak boleh membawa satu dari satu makna keluar dari makna yang zohir, kecuali ada dalil. Enggak boleh kita keluarkan satu nas dari maknanya yang zohir kecuali ada dalil. Kalau nggak ada dalil, itu namanya takwil fasid. Ya. Itu kaidah. Bagaimana memahami ayat ini? Allah. Dari pemahaman salaf. Dari pemahaman salaf. Gak mungkin kita memahami ayat ini dengan baik kecuali mengambil dari pemahaman salaf. Kalau kita ambil zahir ayat ini, Itulah manhaj khawarij. Yang mengambil zahir ayat ini tidak kembali pada pemahaman salaf. Ulama salaf sepakat. Tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah syirik kecil apabila yang dimaksudkan di situ adalah kaum muslimin. Sebab pada asalnya ayat ini turun untuk menjelaskan kekafiran Yahudi dan kaum musyrikin. Ini dua riwayat. Sebagian sahabat mengatakan kekafiran Yahudi, sebagian mengatakan kaum musyrikin. ini musyrikin Arab. Baik. Kemudian kapan orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah menjadi kufur akbar? Jadi pada asalnya itu adalah kufur asgar. Kapan menjadi kufur akbar? Tafadol. Kapan menjadi kufur akbar? Jadi dia enggak selamanya kufur asgar. Fadol akhi. Taib, ahsan tabarakallah fiqh. Kalau dia yakini sama kedudukannya. Yang kedua, Tadi siapa tadi yang mau menjawab? Antum. <laughs> Sudah dijawab. Yang pertama, kalau dia meyakini selain hukum Allah itu sama kedudukannya dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tidak peduli dia pemerintah atau masyarakat. Ini enggak khusus pemerintah. Seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Sama saja. Walaupun dia masyarakat. Kalau dia yakini hukum adat itu misalkan sama posisinya dengan hukum Allah, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Ada yang lain? Kapan lagi? Fadal Pak. Ahsanta. Barakallahu fikumah. Apabila seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Satu lagi, Ahsan. Barakallahu fiqh. Ini lebih parah dibanding yang pertama. Dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah seperti biasa, ada hadiah. Tapi Anda lupa bawa nih. Gak apa-apa ya. Pekan depan kita bawa atau pertemuan akan datang. Baik. Kita lanjutkan Qala al-muallif rahimahullahu taala al-khamis. Pembatal keislaman yang kelima. Man abghada syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Barang siapa membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya maka dia kafir maka dia kafir ijma'an juga berdasarkan ijma juga berdasarkan ijma tapi kalimat ijma'an itu bukan dari nas al-syekh eh, ijma ini sebagaimana diantaranya dinukil oleh al-mardawi dalam al-insaf dari syekhul islam ibn taimiyah al-insaf juz ke-10 halaman 383 sepakat ulama' Tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa yang membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya maka dia kafir. Berdasarkan ijma, per, apa namanya? kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat. Baik. Ulama menjelaskan membenci itu ada dua macam. Ada yang sifatnya tabi'i dan ada yang sifatnya syar'i. Yang digafirkan di sini adalah membenci yang sifatnya syar'i. Yaitu membenci syariat Allah. Apapun itu. Baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam sunnah. Apakah itu yang hukumnya wajib? Ataukah sunnah? Atau apa saja? Status hukumnya yang telah ditetapkan syariat, kemudian seseorang itu tidak suka atau membenci, maka dia kafir. Maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, walaupun dia mengamalkan. Walaupun dia mengamalkan. Adapun kebencian atau kemarahan atau ketidaksukaan terhadap syariat atau ketidaksukaan yang sifatnya tabiat adalah bukan ketidaksukaan terhadap syariat. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat ke-216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." diwajibkan atas kalian berperang dan berperang itu dibenci oleh kalian. Ini adalah di antara dalil yang menunjukkan kepada kita kebencian itu ada dua macam. Yang pertama tabiat, yang kedua syariat. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita berperang itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Maksudnya kalau tabiatnya masih normal. Ya. Kalau sudah nggak normal suka ribut, suka perang, suka rame. Ya. Dan diantara adab penuntut ilmu yang sangat penting sekali sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitabnya yang sangat bermanfaat kitab Hilyah Talibil Ilm perhiasan seorang penuntut ilmu ini buku penting sekali untuk dipelajari seorang penuntut ilmu. Dan di masa hidup Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah telah mensyarah kitab ini. Jadi yang mensyarah ulama besar, lebih besar daripada penulisnya. Ya. Di antara yang beliau sebutkan di situ, sifat penuntut ilmu enggak suka keributan. Ya. suka keramaian. Enggak suka ribut-ribut. Enggak suka bikin kontroversi. Ya. Suka bikin status Facebook yang aneh-aneh. Biar orang jadi ribut. Biar jadi pembicaraan. Itu bukan sifat penuntut ilmu. Ya. Ini faidah. Penting sekali mempelajari adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Jadi ayat ini Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berperang dan berperang itu dibenci oleh kalian. Jadi di dalam ayat ini disampaikan kepada kita dua hal. Yang pertama kewajiban berperang, yang kedua berperang itu sendiri. Nah, berperang itu sendiri adalah sesuatu yang dibenci oleh tabiat. Bukan syariat berperang. Bukan syariat berperangnya yang kita benci. Kalau kita membenci syariat jihad, syariat berperang, maka itu termasuk kekufuran. Ya. Sama dengan wanita yang membenci poligami. Nah, ini kembali kepada perincian ini. Wanita tidak suka diduakan, maunya ditauhidkan, ya. Itu sudah tabiat. Pada umumnya wanita sudah tabiat. Dia nggak suka diduakan, dipersekutukan. Ya. Tetapi kalau dia membenci syariat poligami, maka dia kafir. Maka dia kafir. Kalau dia benci syariat poligami, ini berbahaya. Berbahaya sekali. Maka bagaimana lagi dengan orang yang bukan hanya membenci, bahkan mengkritik, subhanallah. Dan dia muslim. Yang lebih parah lagi, yang saya nggak habis pikir, yang mengkritik itu laki-laki. Ya. Mengkritik poligami. Kalau perempuan masih wajar dalam tanda kutip, yaitu tabiatnya. Kok laki-laki yang mengkritik poligami? Iya. Jadi kalau yang dia benci adalah syariat poligami, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Apalagi sampai mengkritik atau menjelek-jelekkan. Sebagaimana akan datang pada poin selanjutnya terkait menjelek-jelekkan syariat. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Ya. Nah, kalau kebencian itu sifatnya tabiat, pada asalnya mubah. Hukumnya mubah. Namun, bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Misalkan, wanita nggak suka poligami, kemudian dia halang-halangi suaminya untuk mau poligami. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Berdosa dia. Ya, silakan nggak suka, tapi jangan dihalang-halangi. Apalagi kemudian menjermuskan suaminya kepada perzinahan. Maka dosanya lebih besar. Tanpa mengurangi dosa suaminya yang berzina. Na'udzubillah. Iya. Jadi ini dua macam kebencian yang dijelaskan para ulama. Maka kebencian yang dimaksudkan di sini membenci syariat. Membenci syariat jihad. Membenci syariat poligami. Membenci sholat, Membenci puasa. Membenci jenggot atau syariat memanjangkan jenggot. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uful liha wa syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Tidak suka syariat memendekkan pakaian jangan sampai melewati mata kaki. Padahal hadis-hadisnya mutawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izari fin nar." apa saja yang di bawah mata kaki dari pakaian itu, yaitu pakaian laki-laki, tempatnya di neraka. Dia nggak suka lihat orang berpenampilan seperti itu. Dia nggak suka syariat tersebut, maka dia kafir. Iya. Walaupun dia mengamalkannya, atau wanita nggak suka syariat jilbab, walaupun dia mengamalkannya, walaupun dia pakai jilbab, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Masih lebih baik andai seorang wanita buka jilbab dalam keadaan dia tidak membenci syariat jilbab. Hanya karena imannya lemah, dia buka jilbab. Itu lebih baik. Dibanding yang pakai jilbab, pakai cadar sekalipun, tapi dia benci dengan syariat jilbab atau syariat cadar. Maka dia kafir. Ini berbahaya sekali. Di antara dalilnya, surat Muhammad ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu mereka kafir dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka. Demikian pula dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat orang-orang kafir, bal ja'ahumul haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Telah datang kepada mereka kebenaran, namun kebanyakan mereka membenci kebenaran tersebut. Apakah membenci sebagian atau sedikit sekali, sedikit saja bagian dari syariat, apalagi membenci semuanya. Maka ini termasuk kekufuran yang menyebabkan seorang itu murtad keluar dari Islam. Jadi jamaah sekalian, walaupun kadang ada satu syariat karena lemahnya iman kita sehingga kita belum mengamalkannya. Tetapi tetapi nggak boleh kita benci. Nggak boleh kita membenci syariat tersebut. Iya, akuilah kelemahan iman kita, kebodohan kita, kesalahan kita dibanding membenci syariat tersebut. Bahkan walaupun kita mengamalkan namun dalam keadaan membenci syariat tersebut, maka itu termasuk kekufuran, kufur akbar, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dengan kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat. Baik.